Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi manzilah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نفسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ويا غفر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر العيوب بستور العيوب يا علام الغيوب ببركة الحبيب المحبوب اللهم يا ربنا طهر قلوبنا من النفاق وحسن فروجنا من الفاحش طهر قلوبنا يا رب Tahir qulubana ya Rabb minan nifaq wa hassin furujana minal fahish. Allahumma ya Rabbana ahsyurna yaumal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ih. Allahumma ya Rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para perindu-perindu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai hamba yang dipilih oleh Allah. Sadarilah bahwa kita saat ini berkumpul di sini karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di sini dipilih oleh Allah Karena Allah menghendaki kebaikan untuk kita Kalau Allah tidak menghendaki Dan kalau Allah tidak rida, tidak rela Maka katailah Tidak akan kita kumpul di sini Bukan mungkin Na'udzubillah Kalau sudah Allah tidak menghendaki seseorang Maka ia tidak akan mudah memasuki tempat-tempat mulia dan lagi di tempat tersebut Kalau dia harus menempati satu tempat Maka dia pun akan mudah melakukan kemaksiatan Karena bukan hamba yang dipilih oleh Allah Maka yakini bahawa setiap kali kita kok bisa menghadiri tempat-tempat mulia semacam ini Ketahuilah bahawa saat itu Allah melihat kita dengan kasih sayangnya Allah menitipkan di hati kita kebaikan Allah menitipkan di hati kita rindu kemuliaan dan semoga kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Isra Mi'raj. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mau melaksanakan Isra Mi'raj, maka pertama kali yang dilakukan oleh malaikat Jibril untuk Rasulullah adalah menghampirkan Rasulullah ke sumur Zamzam. -zam. Kemudian dibelah dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diambillah hati Rasulullah dan kemudian hati tersebut dibersihkan. Membersihkan hati. Nabi Muhammad tidak punya dosa. Jadi bukan kotoran yang dikeluarkan karena di tubuh Nabi tidak ada yang kotor. Tubuh Nabi tidak ada yang kotor. Di dalam hati Nabi tidak ada kekotoran. Akan tapi begitulah yang dikatakan oleh yang dikatakan sebagai zat tuhran ala tuhrin. Sudah suci disucikan lagi. Maka orang yang akan Isra Mi'raj disucikan dulu hatinya. Dibersihkan dulu hatinya. Biarpun sudah bersih ditingkatkan kebersihannya lagi. Itu yang terjadi pada Nabi. Artinya syarat Isra Mi'raj adalah bersih hati. Dan Isra'nya Nabi Muhammad adalah melakukan perjalanan dari Mekah ke dari Mekah ke Masjidil Aqsa seperti disebutkan dalam Al-Qur'an subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Isra Mi'raj ya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi kita Isra Mi'raj kita adalah melakukan kemuliaan. Kebaikan termasuk di dalamnya adalah salat. Jadi kalau Nabi ini syarat bahwasanya kalau ingin mencapai kemuliaan bersih hati dulu. Dan ternyata kisah Isra Mi'raj itu adalah bagian hati bukan bagian akal untuk merenung, berpikir, mengadakan riset untuk bisa mempercayai enggak. Yang namanya Isra Mi'raj sudahlah kita percaya kepada Allah karena Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Qur'an subhanalladzi sehingga mendiskusikan tentang Isra Mi'raj adalah bukan mendiskusikan tentang akal. Akan tapi sudahlah pasrah aku percaya kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Sebab nggak bisa patuh dengan riset. Sebab riset itu kan harus ada yang melakukan Isra Mi'raj baru nanti pembuktian. Siapa yang bisa Isra Mi'raj selain Nabi SAW? Tidak ada. Hanya Nabi saja yang telah melakukan Isra Mi'raj. Nah, Syaratnya untuk bisa melakukan kemuliaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad waktu Nabi Muhammad mau di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka Nabi diampirkan ke sumur Zamzam dibersihkan hatinya. Maka siapapun dari kita yang pengen Isra Mi'raj Isra Mi'rajnya kita sebagai hamba Allah umat Nabi Muhammad adalah solat dan mencapai kemuliaan. Maka syaratnya adalah juga sama membersihkan hati. Bahkan kalau kita pengen percaya dengan Isra Mi'raj, urusan hati. Bukan urusan akal-akalan. Kemudian lihat yang namanya ilmu membersihkan hati itu seperti Nabi Muhammad itu sudah suci ternyata disucikan lagi. Ini mengisyaratkan bahwasanya ilmu membersihkan hati ini tidak ada habisnya. Terus tidak ada hentinya. Setiap hari. Sehingga para guru-guru mulia itu selalu mengingatkan juga yang namanya niat adalah urusan hati. Niat niat membersihkan hati. Jadi niat itu perlu diperbaharui urusan hati kalau kita mau melakukan satu tugas. Itu kadang-kadang berubah di perjalanan yang berjakwah yang membuat pesantren, yang mengadakan pengajian, punya majelis besar, mula-mula karena Allah, ternyata pada akhirnya pun menikmati banyaknya jamaah, akhirnya berubah karena manusia. Bisa karena yang namanya menjaga hati, membersihkan hati adalah tidak ada hentinya terus terus jihad nafas. Baik. Nabi Muhammad SAW dibersihkan hati beliau yang sudah bersih. Dan kita pun kalau ingin Isra merot mencapai kemuliaan, menjaga hati kita, bersihkan hati kita terus. Dan tidak ada hentinya sampai kapan? Sampai kita mati. Dan begitu juga, begitu juga yang ingin faham Isra Mi'raj pun harus urusan hati Inilah ilmu yang dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala dengan fardu ain di atas fardu ain. Ada orang belajar ilmu salat fardu ain, belajar ilmu puasa fardu ain, tapi membersihkan hati ini adalah paling fardu ain. Kedengkian merusak pedagang dengan pedagang lihat ekar ekaran kakak adik bermusuhan ustad dengan ustad lihat lirik-lirikan itu karena hati yang kotor sehingga terus membersihkan hati harus terus, terus dan terus. Kita harus membersihkan hati kita terus dan terus tidak ada hentinya. Nah, untuk faham Isra Mi'raj pun dengan hati. Tidak cukup dengan akal, nggak bisa dengan hati. Maka di situ ada dua tokoh. Yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang kedua adalah Abu Jahal. Eh, Abu Jahal itu pertama kali orang yang mendengar cerita Isra Mi'raj. Karena Abu Jahal itu kebetulan di sekitar Ka'bah itu ketemu Nabi Muhammad dan kebiasaannya Abu Jahal itu selalu bertanya kepada Nabi Rasulullah, "Hei Muhammad, kamu dapat wahyu apa?" Ini kebiasaannya. Sebab Abu Jahal ini termasuk murid yang paling rajin ngajinya. Murid. Karena setiap Nabi Muhammad punya majelis, Abu Jahal ada di situ. Tapi tujuannya bukan cari ilmu, tujuannya mencari-cari kesalahan Nabi Muhammad. Makanya semua santri dimanapun berada, kalau niatnya jelek nggak bakal dapat ilmu. Mau ngoreksi guru, ya. Nah, ini Abu Jahal mau ngoreksi guru. Abu Jahal ini duduk sampai dikatakan Abu Jahal ini tidak ada wahyu turun kecuali Abu Jahal tahu. Dan tidak ada kalimat yang keluar dari Nabi kecuali Abu Jahal juga tahu. Oh. Jadi bisa dikatakan Abu Jahal itu hafal Al-Quran dan hafal hadis semuanya. Sampai Abu Jahal itu kalau pergi jauh, membayar orang untuk duduk dengan Nabi Muhammad, catat Muhammad ngomong apa. Syuf, rajin betul tuh ngajinya. Tapi ternyata hatinya yang belum ditata. Gak berguna. Duduk dengan Nabi tidak guna. Duduk dengan guru hatinya belum ditata, Gak guna. Abu Jahal waktu itu lihat bertanya, "Hei Muhammad, kamu dapat wahyu apa?" Sebab setiap kali Nabi apa Abu Jahal, Abu Jahal ketemu Nabi Muhammad itu tanya wahyu. Tapi setelah dikasih tahu oleh Nabi Muhammad pasti ketawa ngekek, ngejek. nah Muhammad wahyu apaan ini? Ngejek, kurang ajar. Perilakunya kurang ajar kepada Rasulullah SAW. Begitu. Dan Nabi Muhammad itu adalah seorang juru dakwah yang luar biasa. Biarpun tahu kalau nanti bakal ditertawain, Tetap saja jawab, nggak pernah putus asa. Ditanya lagi, "Eh Muhammad, kamu dapat wahyu apa?" Ya cerita Nabi Muhammad. Coba kalau kita ditanya sama orang, setelah kita jawab lalu ngomong, "Eh, ngomong apaan tuh?" Besok tanya lagi, "Ah, kamu paling nanti ngecek nggak mau saya kasih tahu." Tapi Rasulullah hatinya lapang. Sudah tahu orang ini pasti ngecek ini suka ngecek Tapi Nabi Muhammad tetap berharap semoga ini adalah memang pertanyaan yang sesungguhnya. Apalagi tentang Isra Mi'raj waktu Abu Jahal bertanya, "Hei Muhammad, kamu dapat wahyu apa?" Mestinya kan disembunyikan karena apa? Bicara tentang hal-hal biasa saja Abu Jahal menolak. Apalagi ini sebuah kisah yang dahsyat perjalanan dari Mekah ke Palestina sampai ke atas langit ketujuh pasti bakal tertawa juga. Tapi Nabi Muhammad tidak menyembunyikan, "Iya Abu Jahal, aku selama malam mendapatkan wahyu." Wahyu apa? Aku mendapatkan wahyu sholat. Kapan kamu dapat? Tadi malam. Di mana? Saat aku diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke Palestina. Kapan kamu pergi? Tadi malam. Kapan kamu pulang? Tadi malam. Abu Jahal itu percaya Nabi Muhammad ngomong gitu tuh aslinya. Sebab Abu Jahal tidak pernah menemukan Nabi Muhammad berbohong. Abu Jahal percaya cuman kagum dok, gede gede, keleng. Cuman setelah itu Iblisnya berbisik, "Hei Abu Jahal, kamu sadar tidak itu omongan Muhammad itu omongan aneh?" "Oh iya ya." Baru sadar dia. Padahal di aslinya percaya semua omongan Nabi Muhammad percaya. Abu Jahal sangat percaya. Baru setelah sadar bahwasanya omongan itu menurut iblisnya itu adalah aneh, baru Abu Jahal ngeke "Eh Muhammad, hari ini kau akan hancur. Ini yang aku cari-cari selama ini." Ngomong aneh ini. Orang bakal mendustakan engkau. Orang tidak bakal percaya kepadamu. Kok ada orang melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina cuma semalam? Wah, senengnya Abu Jahal ini dapat senjata ini. Dapat bahan untuk menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Santri kurang ajar, santri yang tidak punya akhlak, santri tidak punya adab kepada Nabi Muhammad. Makanya ilmunya yang manfaat. <laughs> Padahal duduk dengan Nabi Muhammad. Jadi setelah mendapatkan itu langsung senang. Dan padahal sebetulnya percaya hatinya. Tapi apa? Kekotoran jiwanya itulah yang menjadikan dia menolak. Sebab Abu Jahal itu sangat percaya Nabi Muhammad sehingga kalau Nabi Muhammad ngomong apa saja itu percaya. Sehingga waktu perang Badar itu nanti Abu Jahal itu matinya di perang Badar. Itu Abu Jahal itu waktu mau perang Badar itu berangkat balik lagi nyelinap balik lagi, berangkat balik lagi. Akhirnya dikejar sama temennya. "Hei, kenapa? Abu Jahal kau kau pergi mau perang, balik lagi, perang balik lagi. Kenapa?" Aku sebetulnya tidak ingin perang. Loh kenapa? Karena aku pernah suatu ketika dengar Muhammad naik ke atas bukit sana. Lalu Muhammad menyebut bahwasanya akan mati di perang Badar ini ini ini dan aku disebut. Sehingga setelah itu seminggu sakit Abu Jahal karena bakal mati di perang Badar. Makanya aku tidak mau berangkat itu karena aku akan mati di sana itu. Ngerti ini? Akhirnya Utbah kawannya itu kayak, oh jadi rupanya kamu takut mati, takut dengan Muhammad, kegagahanmu tidak berguna Abu Jahal terbakar semangat siapa yang takut dengan Muhammad hmm. berangkat juga akhirnya mati di perang Badar <laughs> ya Abu Jahal nah ini kekotoran hati kedengkian menolak kebenarannya ini kalau dimiliki siapa saja tetap seperti itu macam-macam di pedagang dengan ustadz dengan ustadz naudzubillah ini kalau Imam Ghazali mengatakan lah hasadaka hasadil ulama, hasad kedengkian yang paling berbahaya dengkinya ustaz. Sama-sama majelis eker-ekeran, eh, akidahnya sama, gurunya sama kadang-kadang Allah. Nauzubillah. Semoga di sini dijaga semua oleh Allah. Kalau sudah kedengkian itu menguasai hati seseorang, nggak bisa menerima kebenaran. Tahu itu benar yang diomongkan ustaz, itu masih nyibir. Nah, Tahu tuh. Naudzubillah kalau sudah dengki barat guru, naudzubillah. Yang korban adalah umat. Itu adalah Abu Jahal. Biarpun pakai jubah. Sebenarnya Abu Jahal pada zaman sekarang. Karena apa? Dengki ini. Dan sering kita kisahkan ini. Kisah kedengkian ini Masya Allah membahayakan sekali. Gede-gedean majlis. Eger-egeran. Kalau ada orang marah. Waduh. Satu masjid saja ini bisa saja dari masalah misalnya satu ustadz sudah berak ngaji di masjid lama. Bukan masjid di sini, di masjid yang di sana itu. Di sini insya Allah baik semuanya. Kita hanya sekedar kisah bahwasanya begitu bahayanya penyakit dengki, penyakit hati merusak. Misalnya apa? Ada satu ustadz sudah ngajar di masjid lama-lama, punya santri 10, 20, 50 sampai 100. 100 setelah punya murid 100 200 jamaahnya. Eh tiba-tiba ada ustadz baru baru mondok pulang pengen ngaji bareng-bareng, pengen juga mengadakan pengajian di situ. Padahal harinya beda. Cuman tahu omongannya lebih lembut, lebih luas, lebih fasih. Apa katanya? Wah, ini bahaya ini. Jamaahku bisa pindah nanti wah kacau ini. Mulai istilah kasak kesuk, mulai kunci. Betul akhirnya kunci, ngomongin. Anak kemarin sore atau apa itu siapa atau macam-macam. Sudah mulai. Persis Abu Jal, Jadi Abu Jal itu ceritanya Suatu ketika ditanya oleh Utbah, Abu Jal ini ceritanya di perjalanan perang itu, "Hai Utbah, hai Abu Jal kamu ini percaya tidak kalau Muhammad itu nabi?" Utbah tanya kepada Abu Jal, Abu Jal tanya begitu tolah-tolah ini. Kayaknya ada yang sembunyikan. Kata Utbah, eh tenang Abu Jahal. Di sini hanya kita berdua. Pasukan ada di depan. Kamu ngomong apa saja gak dengar. Kamu ini percaya tidak Muhammad kalau Muhammad itu Nabi? Iya. selama ini aku tidak pernah menemukan Muhammad bohong. Sampai orang Arab pun tahu kalau Muhammad itu jujur, sampai gelarnya pun adalah Al Amin. Enggak tutup poin saja langsung aku mau tanya kamu ini percaya enggak Muhammad jadi gitu nabi kok kamu kok, kok belit belitnya Ya karena Muhammad gak pernah berbohong ya sebetulnya aku ini percaya kalau Muhammad itu itu nabi. Jadi kamu percaya? Ya percaya Muhammad memang gak pernah bohong. Lalu kenapa kamu mengingkari Muhammad kalau kamu tidak mau menerima Muhammad? Ini urusan lain ini. Urusan apa? Kebesaran Mekah itu di tanganku, Udbah Kebesaran Mekah itu ada di tangan tanganku Kalau ada tamu dari penjuru negeri pun datang kepadaku Kalau sampai Muhammad ini naik namanya Kalau Muhammad ini besar di sini Wah bakal pindah nanti tamuku Kalau Ustadz santriku bakal pindah ke dia nanti Jamaahku bakal pindah ke dia itu. Eh, Inilah Kekotoran hati sehingga Abu Jahal yang percaya Nabi Muhammad karena kotoran hati menjadi paling benci dengan Nabi Muhammad dan naudzubillah. La hasadak hasadul ulama. Tidak ada kedegian kecuali dengkinya para ustaz. Ini kalau saya kira kira ustaz pun naudzubillah. Uh. Padahal ngerti yang diomongkan benar, yang ngerti dia disampaikan adalah hak, cuman karena dengki ditolak. Semoga Allah menjaga hati kita. Sampai cukup Sampai di Al-Quran kita diajari untuk selalu berdoa min syari hasidin idha hasad. Pendengki kalau sudah mendengki itu menghancurkan semuanya, menghabiskan pahala. Al-hasad yakul hasanat kama takulun nar al-hadab. Kedengkian menghabiskan kebaikan-kebaikan. Allah. Selalu menjadi kekurangan orang lain. Padahal orang semuanya punya kekurangan. Sampai kita sering membuat contoh sederhana, Ustadz, Ustadz Al-Quran. Ustadz Al-Quran itu ini belum masuk Isra merah, ini mukaddimah Isra merah, ini panjang ini sampai pagi Ustaz Al-Quran punya pondok Al-Quran wah ditulis digede di pondoknya Pak khairun nas man ta'allama al-Quran wa nas Sebaik-baik orang adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada manusia. Wah, setiap hari ceramahnya tentang Al-Quran, wahai santri-santriku. Berkali Al-Quran adalah kalamullah. Segala ilmu ada di dalam Al-Quran. Maka beruntunglah kalau kamu jadi orang yang belajar Al-Quran. Penting belajar Al-Quran. Bacarlah Al-Quran dengan benar. Pakai tajwid. Wa man malam yujawid malam malam Al-Quran athimu. Kalau tidak pakai tajwid kau akan berdosa. Biarpun itu bukan hadis ya. Memang harus pakai tajwid. Wartil Quran tertila. Baca Quran yang benar, Al-Quran nak jangan sampai kau rusak Al-Quran. Jadi penting membaca Al-Quran yang benar karena itu adalah kalamullah. Ngerti anak-anakku? Iya. Nah, penting Al-Quran. Kalimatnya benar. cuman saya mulai ganyang orang. Coba lihat nah. Itu ada ustaz ngerti ilmu fikih, nah, ganyang orang lain. Ilmu fikihnya hebat tapi Qurannya belepotan. Apa artinya ilmu fikih al Quran yang enggak bagus? Wah, ini mulai ganyang orang. Karena Ustaz Fikih di sebelahnya ramai jamaahnya. Eh Ustaz Fikihnya enggak mau kalah juga rupanya penyakit Abu Jahal ada di hatinya. Di pondoknya paling pintu gerbang man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah maka akan dijadikan ahli fikih setiap hari ceramahnya kalau santrinya fikih artinya fikih nak al fikih syariah hukum fikih minat din agama nah kalau kamu tidak ngerti fikih tidak ngerti halal haram kalau nggak ngerti halal haram bisa melakukan keharaman penting belajar fikih nak nasihatnya benar di situ tapi ujung-ujungnya apa artinya orang ngafal Quran nak kalau nggak ngerti fikih nah banyak orang juga habis ini biasa, ini na'udzubillah itu. Neraka semuanya itu. Ini model-model Abu Jahal berjubah pakai kopiah putih. Sekarang kita bersihkan mau Isra Mi'raj itu. Coba kalau dia insaf, dia tahu Al-Qur'annya bagus tapi nggak ngerti fikih, kan tinggal datang kepada Ustaz Fikih. Assalamualaikum Ustaz Fikih. Waalaikumsalam Ustaz. Ada apa Ustaz? Aduh Ustaz, saya ngafalin Quran ini terlambat sehingga hanya bisa ngafalin dok. Itu pun saya jaganya kerepotan karena saya ngafalin sudah tua. sehingga saya tidak sempat mempelajari isinya tolong ustaz lah kok Allah nitipkan amanat kepada aku santri banyak aku hanya bisa ngajari Al-Quran tapi ilmu ilmu fikihnya enggak tahu tolong ustaz ajari anak saya ilmu fikih oh kan enak gitu Eh Ustaz fikirnya nggak mau kalah juga. Sama Ustaz, saya belajar-belajar fikih fikih kok sampai lupa belajar Al-Qur'an dengan benar. Sehingga saya jadi imam itu tidak berani karena bacaan saya belepotan. Saya tidak pengen santri saya bacaannya Al-Qur'an jelek seperti saya. Tolong Ustaz ajari juga. Anu gantian dong, Ustaz ngajari santri saya. Kan enak gitu. Cuma dasar muridnya Abu Jahal. Hmm. Eh kira tuh. Jadi ketua DKM, ketua takmir masjid itu rebutan itu kira ekeran tuh Abu Jahal. Gak ujung-ujungnya. Gara-gara dia enggak kepilih jadi ketua DKM itu enggak mau ke masjid itu anaknya Abu Jahal itu. Nah ini tidak boleh ada ini. Insya Allah di sini ahli surga semuanya. Maka kalau orang punya penyakit kayak Abu Jahal biarpun pertama kali dengar kisah Isra Mi'raj dari Nabi Muhammad tidak selamat dia. Artinya ini murid senior, murid hebat, murid pertama dengar dari Rasulullah bahasanya, "Iya Abu Jahal, aku diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke Palestina, lalu aku mendapatkan wahyu salat. Ketawa ngekek, eh Muhammad kamu bakal hancur hari ini. Hah. kemana Abu Jahal pergi? Mau diinform, mau diekspos, mau diberitakan Muhammad berdusta, Muhammad omong kosong, Muhammad cerita aneh, Muhammad membual. Masa orang bisa melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina cuma semalam? Itu karena Muhammad gila. Cuman yang namanya Abu Jahal itu bukan orang bodoh, dia cerdas bener sampai dikatakan Abu Jahal itu kalau dengar hafal. Dan orangnya gagah. Bajunya bajunya dari sutra. bangga begitu Abu Jahal. Dan cerdas, mempengaruhi orang hebat. Jadi duduk lima menit ke bawah. Jadi memang pantas dia itu jadi pembesar sana. Cuman ternyata kelebihannya tidak menjadikan dia baik, menjadikan dia sombong. Hati-hati jabatan. Paling gara-gara bapaknya pejabat, ajar ngaji susah. Ini bisa saja ini. Apalagi kalau sudah jadi pejabat betul, jadi ya, misal, semoga bupati sini, wali kota sini baik-baik. Ini hanya mencontohkan saja. Kalau sudah jadi pejabat-pejabat, kadang-kadang ngaji susah, malu. Ngapain saya duduk di majelis begitu kan? Abu Jahalnya yang keluar. Ada Pak Wali Kota insyaallah. Tidak mungkin dia ngaji sana, tidak boleh kita prasangka buruk. Mungkin ngaji. Kita tidak boleh prasangka buruk dengan siapa? Siapa? Jabatan ini menjadikan Di sini ada sahabat saya sebagai contoh. Saya tidak lirik tadi. Ada sahabat saya Dr. Durar direktur apa? Beliau itu di rumah sakit Pertamina. Belum saya sapa saya lirik. Pelabuhan. Direktur pelabuhan pelabuhan beliau anak. Masya Allah, tadi saya lirik belum saya baru melihat ini kelihatan. Sahabat saya dari Cirebon di bidang sini di direktur-direktur apa rumah sakit pelabuhan. Pelabuhan ada dua, ada dua ya, empat di sini. Di sini satu, beliau Semoga kita dijauhkan dari hatinya Abu Jahal. Baik. Abu Jahal cerdas. Kalau untuk merusak orang tidak mau tanggung-tanggung. Dicari mana mimbar yang paling hebat. Maksudnya siapa yang punya pengaruh yang bisa saya pengaruhi. Bukan ngomong di pasar, "Eh, Muhammad bohong, Muhammad bohong." Enggak. Dicari orang yang paling hebat. Baru ingat, "Iya, ah dia yang harus aku datangi." Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq didatangi orang yang paling dekat dengan Rasulullah kalau seandainya Sayyidina Abu Bakar itu kena dapat dipengaruhi bereslah Muhammad maksudnya gitu didatangi Abu Bakar hei Abu Bakar hei Abu Bakar ada apa Abu Jahal ada Abu, Abu Jahal ada kabar baik untukmu ada berita baik untukmu berita apa itu Abu Bakar tuh kedatangan Abu Jahal begitu senengnya luar biasa. Kenapa? Harapannya Abu Jahal itu mau masuk mau masuk Islam. Sini sini Abu Abu Jahal ada apa? Ini ada berita istimewa untukmu. Ayo sini ada apa? Ada apa? Mau masuk Islam kali. Silakan duduk sini. Ada apa Abu Jahal? Ada berita istimewa untukmu. Berita apa? Sebelum saya bercerita, saya mau tanya dulu wahai Abu Bakar. Tanya apa? Hei eh, Abu Bakar, kalau kamu kamu kan berdagang besar di sini. Sering pergi ke Syam, Syam itu Palestina sana. Kalau kamu melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina, itu butuh waktu berapa hari? Ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ditanya juga jujur saja Ya biasanya 38 hari sampai 40 hari Nah itu baru bener tuh Sehat Loh, Memangnya kenapa? Iya iya sehat Memang orang di Mekah pun kalau mau ke Palestina 40 hari Ya memang begitu memangnya Kenapa bucat? Ini dia. Ada orang gila. Masa ngomong ke Palestina cuma semalam tuh. Kalau bukan orang gila masa ada itu. Ya nggak mungkin kata Abu Bakar. Ada ini. Semalam melakukan perjalanan dari Mekah Palestina kata Abu Bakar. Ya nggak mungkin. Itulah orang gila. Ya siapa yang ngomong begitu kok aneh bener tuh. Wah ini Abu Jahal ini dapat kawan ini ih kena ini kayaknya sudah satu madhab dengan saya ini setelah begitu pengen tahu kamu orangnya siapa siapa yang ngomong begitu Abu Abu, Abu Jahal maksudnya padahal Abu Bakar itu pengen cepet tahu kabar apa yang baik itu nah inilah yang akan aku ceritakan kepadamu ada orang mengaku perjalanan bisa melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina cuman cuman semalam siapa dia dia itu adalah orang yang kau agungkan, orang yang kau muliakan, Muhammad bin Abdullah. Dengar omongan begitu apa kata Abu Bakar? Oh, kalau yang ngomong orang itu mah lain, ngomong apa saja saya percaya. Langsung jatuh hatinya, bukan jatuh hati. Langsung Abu Jahal Gloyor lalu berkata, "Waduh, kalau gurunya gila, muridnya juga gila." Lihat, ini cerdasnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam menepis fitnah. Beliau punya hati saling mencintai dengan Rasulullah. Karena saling mencintai tidak boleh diadu domba oleh siapapun. Padahal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq belum percaya. Karena apa? Dengarnya dari siapa? Abu Jal. Belum percaya. Masa Nabi Muhammad ngomong begitu? Masih ragu-ragu. Masa iya? Cuman begitulah orang hebat tidak bisa diadu domba. Ilo, ustaz dengan ustaz tidak boleh diadu domba. Kadang-kadang ustaz dengar cerita, ustaz ada apa? Tahu tidak ustaz? Ustaz sana tadi ngomong ini. Terus gimana ngomong apa lagi? Enggak kamu rekam. Udah kamu rekam. Lihat, hatinya orang hebat seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak mau diadu domba. Padahal belum percaya, tapi apa? Karena orang ini biasa bawa fitnah. Eh, dijatuhin sekali ngomong apa saja Nabi Muhammad aku tetap percaya diam-diam saya tidak Bakar penasaran benarkah Rasulullah ngomong begitu Abu Jahal pergi Saya tidak Bakar juga geloyor ke tempatnya Rasulullah datang ke Rasulullah lihat Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, ada apa Abu Bakar? Aku mendengar dari Abu Jahal, apakah benar ya Rasulullah engkau melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina cuma semalam? Dijawab oleh Rasulullah, Abu Bakar, bukan saja dari Mekah ke Palestina, akan tapi aku diangkat ke atas langit ketujuh dalam waktu semalam. Ya Rasulullah, karena aku mendengar dari lidahmu baru sekarang aku percaya. Kalau tadi bangga percaya. Karena yang ngomong adalah engkau dan aku dengar sendiri, maka aku percaya. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, engkau sungguh as engkau orang yang mudah mempercayaiku. Sehingga gelar as itu adalah dari saat itu. Makanya sampai hari ini disebut sebagai Abu Bakar siddiq ini juga adab bagaimana kita bersahabat ustaz dengan ustaz jangan mau diadu domba jangan pengen dengar cerita kejelekan orang lain saya pesan kepada kawan-kawan dekat eh, jangan ceritakan kejelekan orang ke saya sudahlah kau gak usir nanti saya pengen dengan siapapun baik nggak pernah punya perasaan buruk sudah kalau ada orang ceritain kejelekan orang sudah repot sih nah Apalagi kalau ada orang nyaci maki saya, misalnya, Buya ada orang ngomong begini. eh, kamu ngerusak hati saya. Ada dikisahkan orang Sayyidina Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri pernah kedatangan. Ngadakan pengajian begini, ada satu jamaah tiba-tiba ngomong begini. Wahai Imam, sungguh luar biasa ceramahmu. Alhamdulillah. Semoga diterima oleh Allah. Cuman sayang Imam, oh, ada sayangnya. Apa-apa? Lah ini kiai tawaduk itu kayak Imam Hasan Basri. Ngerti mau dikritiki malah tanya, apa kurangnya? Mungkin kurang lembut, kurang kurang apa? Kurang apa? Iya sayang Imam. Ceramahmu sudah enak luar biasa seperti itu, cuman sayangnya kok ada kiai yang nggak seneng sama antum nih. Kiai setiap hari kok ngolok-ngolok antum, katanya Hasan Basri begini begini begini. Kiai itu loh. Imam Hasan Basri kenal. Stop stop stop, tunggu tunggu dulu. Dipanggil muridnya, hei murid-muridku sini semuanya. Saya dapat tamu istimewa nih orang ini. Dia bercerita bahasanya sahabatku yang ada di sana ngomongin saya, ngolok-ngolok saya. Ini katanya tamu saya ini. Sekarang saya mau tanya kepadamu, hei tamuku. Dengar santriku lihat. Santri-santrinya. Wahai Pak yang, yang ngasih tahu ke saya, kalau sampai omonganmu ini bohong, kamu akan dicambuk sama santri-santri saya sana di sini tidak boleh ada orang bohong demi Allah imam saya tidak bohong saya tidak bohong saya dengar sendiri kalau sekarang tak rekam di HP saya ini loh kalau zaman sekarang saya tidak pernah bohong imam pokoknya di sini tidak boleh ada orang bohong kalau kamu bohong kamu akan dicambuk oleh murid saya tidak imam saya tidak pernah berbohong saya tidak berbohong baik kemudian jika omonganmu itu benar, berarti kamu ngadu domba antara saya dengan sahabat saya, kamu pun harus dicambuk. Pilih mana? Dua-duanya harus dicambuk kebingan. Kata anak-anak, saya tidak senang dengan adanya orang semacam ini. Keluarkan dia dari majelis ini. Dia adalah ahli fitnah. Makanya para kiai, para ustadz kalau ada murid ceritakan ada kiai katanya musuh kita, sentil saja telinganya. Nak, kau jangan rusak hatiku. Cuman kadang-kadang kiai yang sudah kena virus Abu Jahal langsung kata, apa lagi? Terus ngomong apa? Kurang ajar dia tahu kita dia. Kita ini dakwah sesungguhnya karena Allah. Karena Allah marah-marah. Perlu menata hati Isra Mi'raj itu. Lah Abu Bakar lihat tidak bisa diadu domba ke Imam Hasan Basri. Mestinya kita demikian kalau ada orang ngomongin orang lain. Nah, sahabatku tidak akan ngomong begitu. Kamu yang jelek. Eh Abu Bakar Muhammad Nabi Muhammad ngomong apa saja saya. Eh Abu Jahal Nabi Muhammad ngomong apa saja saya akan percaya. Ya, dipaktain hatinya langsung. Setelah dikasih tahu oleh Rasulullah baru percaya Abu Bakar. Nah, inilah yang perlu kita percaya adalah sahabat kita sendiri. Ini berlaku rumus ini dalam rumah tangga. Ada seorang ibu dalam rumah tangga lebih sering dengar orang lain, makanya berantem terus dari dengan suaminya. Gara-gara dikasih, "Bu, Bu, Apaan? Telepon. Suamimu di mana, Bu? Kerja. Kerja apa kerja? namanya kenapa? Pakai motor mobil pakai baju merah ya? Iya. Eh, Bu, Bu, tadi saya ngelihat ada orang pakai baju merah gini. Eh, sini loh, kalau ngobrol di rumah aja sambil minum kopi. Eh, malah diundang iblisnya. Nah, ini. Nggak boleh. Bilang kalau ada orang mau mengadu domba, ibu dengan suami, eh bu, bu, stop, tutup telepon, kamu jangan kurang ajar, jangan ganggu suami saya. Suami saya orang baik. Enggak saya lihat, enggak matamu yang matamu yang rusak. Itu saja. Jangan mau diadu domba. was ini nih, hati yang hebat. Tidak bisa diadu domba. Apalagi dalam dunia dakwah ini. Masya Allah. Kita menemukan sebuah kisah subhanallah. Ada satu kiai subhanallah. Setiap hari dimusuhi. Karena apa? Rupanya ustadz yang satunya ini kupingnya bolong. Tidak tidak ada filternya. Setiap ada omongan di ditanggapi. Setiap orang sehingga dia musuhan sama semua ustadz. Padahal dia adalah kehebatannya luar biasa. Muncul nanti hasad, buhdok, kebencian. Baik, ini adalah urusan Isra Mi'raj. Jadi kisahnya Isra Mi'raj tidak cukup dengan ilmu. Abu Jal adalah ilmunya banyak, hebat, cerdas, tapi hatinya tidak benar, nggak bisa nerima kisah Isra Mi'raj. Padahal percaya dia, tapi hatinya tidak bisa nerima dengan benar. Akan tapi Abu Bakar yang sudah membersihkan hatinya begitu mudahnya nerima Isra Mi'raj. Jadi kalau ingin faham Isra Mi'raj adalah hati yang perlu dijaga membersihkan hati maka kita bisa melambung dalam kemuliaan orang mulia adalah bersih hati dia punya dendam dengan sesama tidak punya benci dengan sesama tidak ngedengki kepada sesama kalau sedang ngedengki luar biasa kayak Abu Jal tadi hasad hasad hasad lah hasad hasad lama dan orang-orang Yahudi pun tahu Nabi Muhammad Nabi, tapi karena dengki tidak bisa menerima Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran disebutkan, Ya'rifuna rifuna ya'rifuna ahum. Orang Yahudi itu tahu sifat Nabi Muhammad dalam kitab suci mereka. Nanti akan datang Nabi akhir zaman, sifat-sifatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi giliran Nabi Muhammad datang, tidak bisa menerima. Karena apa? Ada dengki di dalam hatinya. Allah. Sehingga ilmu tasawuf itu penting. Tapi tasawuf hakiki, bukan ilmu kitab. Bacanya Ihya Ulumuddin, tapi yang gede sombongnya, kacau. Yang dibaca kitab eh Ihya Ulumuddin. Tapi setiap kita orang tidak, tidak ada majlis sehebat majlis saya ini, majlis Ihya. dong belum apa-apa sudah sombong. Ini gimana ini? Baik. Nah, di dalam sholat itu sendiri ternyata juga ilmu membersihkan hati kalau orang faham. Bagaimana dengan sesama manusia itu baik? Ilmu mengasah hati. Di dalam sholat. Waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu sholat, itu kisahnya Nabi itu dibawa oleh malaikat Jibril ke atas langit ketujuh kemudian setelah itu melanjutkan perjalanannya karena di situ ada satu tempat yang malaikat Jibril tidak bisa memasukinya Sampai malaikat Jibril berkata, "Sampai di sini batasku ya Rasulullah." Anta ini ikhtarakta, ikhtarakta. Pakai kha. Engkau ya Rasulullah, jika engkau tembus, jika engkau engkau engkau engkau, engkau tembus, engkau akan lolos. Tapi kalau aku ini ikhtaraktu, eh taraktu pakai hak keduanya. Kalau aku mencoba tembus tempat ini maka aku akan hangus. Sampai di sini tempatku ya Rasulullah. Akhirnya Nabi Muhammad melakukan perjalanan sendiri di satu tempat yang luar biasa. La yasifuha illallah wa rasuluh. Tidak akan bisa menyifati kecuali Allah dan Rasulnya. Begitu dahsyatnya tempat tersebut. Maka disinilah Nabi Muhammad berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan perbincangan Nabi Muhammad dengan Allah dimulai dengan salam tentunya. Tapi Nabi Muhammad bingung mau salam kepada Allah. Kalau aku salam dengan sahabatku cukup aku mengucapkan assalamualaikum. Tapi kalau dengan Allah ini bagaimana? Maka masalah assalamualaikum ya Allah. Sementara Allah sendiri namanya asa salam Allahumma antas salam engkau adalah assalam ya Allah wa minka salam keselamatan juga darimu ya Allah masa aku bersalam kepada Allah dengan assalamualaikum ya Allah bingung Nabi Muhammad di dalam keadaan seperti itu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad ucapkan salam kepadaku wahai Muhammad dengan salam ini Lalu Nabi Muhammad mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu itu salamnya Nabi Muhammad kepada Allah. at nak maknanya assalam, selamat. at salam. Al-mubarakatu yang penuh berkah. Wassalawatu dan sama salam sejahtera. at yang bagus itu lillahi hanya milik Allah. Nabi Muhammad bersalam kepada Allah spontan dijawab oleh Allah dengan jawaban Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Allah. Dijawab langsung oleh Allah. Sehingga mulai detik itu Nabi Muhammad setelah dijawab oleh Allah Assalam salam keselamatan untukmu wahai Muhammad wahai Nabi Maka mulai detik itu Nabi Muhammad menjadi manusia paling selamat di dunia dan di akhirat Nah ini awal. Kemudian terjadilah satu dialog yang panjang yang hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Di antaranya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu sholat. Dan di dalam sholat kita pun ternyata harus membaca tasyahud. Nah ini yang perlu kita hadirkan waktu kita baca tasyahud ini harus sadar bahwasanya waktu kita mengucapkan at-tahiyatul mubarakatuh sholatu taibatu lillah kita sebetulnya bersalam kepada Allah. Makanya harus punya adab. Sementara Allah melihat hati kita. Kalau kita tidak hadapkan hati kita kepada Allah termasuk bentuk kurang ajar kepada Allah kalau tahiyatnya tahiyatnya ngelantur. Sekarang manusia dengan manusia itu kalau salam gak berat nggak beradab nggak enak. Bapak-bapak punya istri atau punya anak mengucapkan salam tapi melengkos kepala, "Pak, assalamualaikum." Bapaknya itu, "Pak, assalamualaikum." Kurang ajar benar sih. Enggak enak, artinya wajahnya menghadap. Maka kalau salam kepada Allah hendaknya kita biasakan dengan khusus At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nah, nah di dalam at-tahiyat sampai akhir ini ternyata pendidikan. Kebaikan yang harus kita bangun itu kebaikan seperti apa sih? Ternyata kebaikan yang harus kita bangun pertama adalah dengan Allah. At-tahiyat ini maknanya apa? Menyambung kita dengan Allah. Bagaimana kewajiban kita dengan Allah harus sadar kita. Urusan kita dengan Allah, sholat kita, puasa kita, urusan kita dengan Allah harus kita benahi. Dan ternyata orang kalau sudah baik kepada Allah belum benar, belum tentu jaminan selamat. Tidak akan selamat kecuali dia melaksud melanjutkan tasyahudnya tadi. Setelah at-tahiyatul mubarakatuh salawatut Taibatulillah, setelah dia membenahi hubungannya dengan Allah, maka setelah itu dia mengatakan apa? Assalamu alaika ayuhan nabiyu Artinya apa? Harus kau lanjutkan hubungan dengan Nabi Muhammad harus baik. Bagaimana urusan hatimu dengan Nabi Muhammad? Dan ternyata ada kelompok yang hanya mau dengan Al-Quran saja, dengan Allah, tapi tidak mau dengan sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Ada ingkar sunnah. Tidak pernah membangun cinta kepada Nabi Muhammad, padahal katanya kitabullah wa sunnah Rasulullah. Kalau diajak bicara tentang kecintaan Nabi Muhammad, dia bicara tentang ikuti itibak Nabi Muhammad. Ketahuilah, mengikuti Nabi Muhammad tidak akan sah, kecuali ada rohnya namanya cinta kepada Nabi Muhammad. Sehingga ada slogan saat ini gembar-gembarkan oleh orang-orang akhir zaman. Kitabullah wa sunnah Rasulullah. Kita harus mengikuti kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad. Lupa bahwa saja ruhnya, ruhnya mengikuti adalah cinta. Sehingga para ulama kita membangun cinta-cinta mahabbah Rasulullah, mahabbah Rasulullah. Dan harus kita pahami juga begitu agungnya Rasulullah dengan tasyahud ini. Coba di saat kita lagi khusyuk kepada Allah, astahiyatul barakatuh, salawatu ta'ibatulillah itu ada puncak kita. kita hadirkan seolah-olah kita Isra Mi'raj kita. Nah, karena kita satu berdialog dengan Allah. Ternyata di saat kita lagi dialog dengan Allah mengucapkan salam kepada Allah, ternyata kita pun harus ingat kepada Rasulullah. Ingat, begitu agungnya Rasulullah. Di saat kita menghadap kepada Allah, kita disuruh mengingat Nabi Muhammad. Bahkan bukan sekedar kita disuruh mengingat Nabi Muhammad, akan tapi kita harus mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad dan salamnya pun bukan salam yang main-main, akan tapi salam seolah-olah kita berhadapan sehingga kita mengucapkan assalamu alayka. Allah. Begitu agungnya Rasulullah. Assalamu alayka, bukan assalamu alaihi, bukan salam sejahtera kepadanya, tapi seolah-olah kita berhadapan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah setelah orang baik kepada Nabi Muhammad tidak cukup Baik kepada Allah dengan Nabi Muhammad tidak cukup Lanjutkan tasyahudmu Nah inilah pembersih hati Sekaligus penutup di majlis ini Setelah itu kita mengucapkan Assalamu Assalamualaikum maknanya apa? Salam sejahtera segala kebaikan ya Allah berikan kepada kami semua ini. Ini ilmu membersihkan hati yaitu mendoakan orang lain. Sehingga kalau orang membaca assalamu adalah serius, membaca assalamu itu khusyuk, beres urusannya dengan manusia. Sebab nggak pernah ada perkecualian dalam assalamu itu. Biarpun kita marah dengan seseorang, dengan bibi, dengan tetangga, dengan ini nggak pernah dia kita dalam assalamu Ya Allah berikan segala kebaikan kepada kami kecuali itu nggak ada. Artinya kita mendoakan cuma kadang doa kita nggak kita sadari. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Pantesan nggak berubah-berubah. Ternyata mendoakan orang lain ini pembersih hati. Sudahlah pangkas kebencian kita dengan seseorang, dengki kita kepada seseorang dengan mendoakan. Mungkin kita mendengki seseorang. Tokonya gede banget tuh. Nah. Kita doain saja, semoga tokonya berkah. Tapi berat. Coba ibu bapak punya toko kecil, jual mie, ras yang beli hanya 2 kilo, 3 kilo, minyak 4 bungkus sehari. Tetangganya tokonya gede, belanjanya pakai mobil, wow, jutaan sehari. Bisa ndak yang tokonya kecil lalu mendoakan begini, "Ya Allah, tetanggaku yang tokonya gede semoga semakin besar, penuh berkah, rezekinya banyak." Bisa ndak, Bu? Mikir-mikir. <laughs> Karena ilmu hatinya belum dapat, makanya kita sedang susah mendoakan. Kenapa susah kita mendoakan orang lain? Nah, ini. Hati kita masih kotor. Sekarang kita pengen tahu, Pak. Ada ndak orang seorang ibu ngelihat anaknya tokonya gede seneng? Ada atau tidak? Biarpun ibunya ibu sendiri tokonya kecil tapi tokonya anaknya gede, punya rumah bagus. Dulu tokonya kecil. Ada orang beli mobil, ada anaknya beli mobil seneng saudara beli mobil seneng ada atau tidak ada akan ah, tapi ada ndak orang lihat tetangganya beli mobil panas nyos di <laughs> mobil dapat duit dari mana padahal sama-sama manusia itu yang pertama kita senang lihat orang itu beli mobil karena anak kita ada hubungan hati yang satu tetangga beli mobil kita nyos hati kita karena ada dengki makanya kalau orang sudah bersih hati itu hiburannya banyak tetang kayak orang kampung-kampung yang polos-polos itu lihat tetangganya beli mobil itu seneng kayak miliki sendiri dilus-lus katanya bau bensinnya wangi hatinya bersih polos mulai jadi orang kota ini kota mau kampung ini tak tahu ya padahal mobil itu merah bagus katanya eh, mobil kok merah norak bener eh hati kotor pis lah mendoakan ini membersihkan hati dendam hilang dengki hilang maka assalamualaikum itu pengajaran, pendidikan agar kita biasa mendoakan orang lain. Ambil inilah pekerjaan orang soleh, orang ulama gede. Salamatus sudur, selamatnya hati itu adalah dengan banyak mendoakan. Semarah apapun kita, bahkan khususnya yang kita dengki doain agar hilang yang namanya dengki. Dendam marah kita kepada seseorang, pangkas amarah dan dendam dengan doa. Doain dengan doa-doa yang baik. Waduh, waduh, waduh. berat banget deh. Ada orang pinjam duit nggak balik-balik nih. Sudah begitu ketemu sama kita malah melengos. Melengosnya kelihatan kalungnya gede kerompiang begitu. Nah, itu gara-gara kalungnya kelihatan ditutup begini, dompetnya jatuh, kelihatan duitnya lagi. Uh. Duitnya banyak, kalungnya gede, nggak membayar kan marah kita. Hmm. Bisa enggak kita doain ya Allah berikan kesadaran kepada dia semoga rizkinya manfaat berkah. Enak aja enggak, enggak bisa doain saya tidak bisa doain. Nah, ini hati kotor, tidak bisa mendoakan karena belum punya ilmu. Malam ini kita akan belajar bahasanya mendoakan orang lain adalah istimewa sekaligus bagaimana kita bisa mendoakan orang lain agar kita bisa Isra Mi'raj. Mendoakan orang lain berat karena kebodohan kita. Ternyata wahai para ibu kami kasih. Sekarang pertanyaannya, doain orang lain khususnya orang yang kurang ajar sama kita mudah atau susah? Ngaku dulu. Kalau orang mau ke dokter itu harus ngaku penyakitnya. Baru nanti kasih resep. Kalau ibu ngomong gantang, bohong tuh. Nah, susah ya? Susah. Kita tokonya kecil kok doain tokonya gede. Lalu kita punya santri dari 10 tahun santrinya 20 tok itu pun setiap seminggu ganti. Melakukan doain santrinya yang 2000 ya Allah semoga ustaz yang santrinya 2000 manfaat jadi ulama jadi wali-wali semuanya. Gak bisa doain. Hah. Susah ya? Memang susah. Maka sekarang bagaimana agar tidak susah ini? Kita belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat hadis. Ma min 'abdin muslimin yatuli akhihil muslimi 'ala dhahril ghaib ila wa qala al-malaku wa bi mithlihi. Tidak ada seseorang mendoakan orang lain yang orang itu tidak ada di hadapannya. Kita di sini, orangnya ada di rumahnya. Kalau kita mendoakan orang lain yang orang itu tidak ada di hadapan kita, maka ketahuilah malaikat semuanya mengatakan walaka bimithlin. Malaikat memohon kepada Allah semoga dikabul doa orang ini untuk dirinya sendiri dulu. Jadi kalau kita doain orang lain ternyata menjadi sebab dikabul untuk kita. Kalau orang paham, enak nih. Sehingga dikatakan bahasanya ada doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah melebihi daripada doa kita di depan multazam. Oh, ada orang pengen umroh ngapain mau doa? Ah. Ngapain jauh-jauh ke sana? Ada doa yang sangat istimewa cukup kita di kamar kita sendiri yaitu dengan cara apa? Mendoakan orang lain tuh orang yang bermasalah dengan kita, yang kurang ajar dengan kita. Kita doain dengan doa-doa kebaikan, kemuliaan, maka ketahuilah malaikat yang tidak pernah berdosa mendoakan kita. Maka langsung dikabul. Sehingga dikatakan ada satu doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah akan tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah. Apa itu? Doa dengan cara mendoakan orang lain. Padahal kalau kita sudah bisa mendoakan orang lain luar biasa. Pertama, faedahnya akan dikabul untuk kita dan ini mujarab. Yang kedua akan bersih hati kita. Pastikan setelah hari ini kita tidak usah ragu untuk mendoakan orang lain. Semarah apapun kita. Bahkan kalau marah kita marah berat ini kesempatan berarti semakin berat marahku semakin mudah untuk dikabul oleh Allah. Eh, kurang ajar ya kamu ya. Nanti malam awas tak doain. Ya Allah semoga rizkinya banyak, suaminya tambah cinta, anaknya soleh-soleh. Ah, ambil ini resep bu pahit memang namanya obat Para bapak, kalau tidak kita mau jadi apa? Sudah dikasih pendidikan dari Nabi SAW masih saja doain orang lain susah. Yang gak dapat jodoh lama-lama doain temennya itu semoga dapat jodoh. Kadang doa itu doa egois, kita pengen doa anak sendiri, ya Allah semoga anakku jadi anak soleh, manfaat, sejahtera baik, anaknya orang lain, ntar dulu ya Allah, yang penting anak saya dulu. Pantesan gak dikabul-kabul, doanya itu koku, aku, aku, aku, aku tuh iblis, yang ngomong pertama kali, pertama kali ngomong aku dalam Al-Quran adalah iblis, ada khairun minhu, anak, aku, aku. Maka pastikan setelah hari ini, sesuaikan dengan apa yang kita ambil gelar apa sebagai apa kita yang ustadz pastikan mulai malam ini kita mendoakan ustadz-ustadz yang ada di kiri kanan kita yang berdagang doakan sesama berdagang terus istimewa ini waliullah biarpun nggak pakai jubah menghadap kepada Allah dengan kolbun salim dengan hati yang selamat salamatus surur itu adalah waliullah biarpun nggak pakai jubah sebab waliullah tidak harus pakai jubah waliullah adalah yang membersihkan hatinya maka kita semua akan jadi waliullah kalau kita bisa membersihkan hati ini Isra Mi'raj kita yang sesungguhnya baru nanti kita akan mencapai kemuliaan bisa ndak doain orang lain setelah ini pastikan kalau ndak paksa kalau ndak paksa kalau ndak paksa masih nggak bisa ambil cermin saja sana. Panggil anak-anak. Anak-anakku ada Abu Jahal di sini. Mana Umi? Nih nih nih. Dan itu kan gambarnya Umi. Umi mau kayak Abu Jahal. Doain orang nggak mau. Ya? Harus. Nah ini Ternyata di dalam sholat itu sendiri pendidikan mendoakan orang lain. Cuman sholat kita sholat ngebut, sholat nggak sadar. Yang nggak assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, Melompat lompat ambil sandal. Assalamu alayna wa ala Ya Allah kesejahteraan, kebaikan, keselamatan berikan kepada kami termasuk itu yang punya toko sebelahku itu. Artinya begitu sebetulnya. Semuanya Allah. Makanya kalau orang sudah benar solatnya, keluar dari solat, solat itu tanha anil fahsyai wal mungkar. Solat itu akan menghentikan dari kekejian dan kemungkaran. Baik, kemudian lihat kita lanjutkan tahiyat sampai akhir kita mau keluar solat. Kalau kita keluar dari sholat, akhir sholat kita mengucapkan apa? Sama ndak sholat kita ini? Kayaknya beda sih. Kalau ibu ndak bisa nyam. Apa bu? Kalau ibu mau selesai sholat ngucapin apa? Oh beda ada la ilaha illallah. La ilah. Assalamu sama ya. Bener ya kita akidahnya sama ya. Jadi kalau keluar sholat mengucapkan assalam. Coba assalamualaikum kalau dicermati dikir apa itu? Kenapa kau tidak subhanallah alhamdulillah la ilallah akbar atau la ilaha illallah yang hebat ya. Abdul dzikri la ilaha illallah. Kenapa kau assalamualaikum? Ini luar biasa di saat kita berurusan dengan Allah, ternyata pungkasan urusan kita dengan Allah, Allah ingatkan, "Hei hambaku, mulailah kehidupanmu dengan sesamamu dengan salam." Kenapa? Assalamualaikum. Artinya kita harus sadar kita disuruh berbuat baik dengan sesama manusia. Maka tidak akan masuk surga orang yang katanya baik kepada Allah setiap malam solat malam puasa setiap hari tapi sama tetangganya lekit ngomongnya ahli neraka. Sama tetangganya lekit seperti disabdakan dalam hadis Nabi suatu ketika ada Orang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innam ra'atan takumul laila wa tasumun nahar." Ya Rasulullah, ada Ya Rasulullah innam ra'atan ada seorang perempuan takumul lail wa tasumun nahar kerjaannya bangun malam dan siang harinya berpuasa. Waduh hebat bener nih. Bangun malam, siang harinya puasa. Ghaira anna laha syai'an tu'dhi bihi jiranaha wa fi riwayatin bilisaniha. Cuman orang itu punya kebiasaan jelek ya Rasulullah. Kalau ngomong sama tetangganya nyelekit. Mentang-mentang dia bunyai, ustazah atau banyak ibadah kalau ngomong sama orang, kamu tidak pernah ngaji ya? Astagfirullah. Aduh, eh, aduh, Nyelekit dikit-dikit. Ah, apa sabda sabda Nabi? La khaira fiha, tidak ada kebaikannya orang itu. Innaha min ahli nari, dia adalah ahli neraka. Nyelekit sama siapa, Bu? Tetangga. Nyelekit sama tetangga masuk neraka, apalagi nyelekit sama suami. Suami nyelekit sama istri, ngomong nggak bisa lembut. Hidup apa itu? Coba ngomong yang indah dengan suami, rayuan, manjaan, indah. Baik, assalamualaikum. Ini maknanya apa? Mulailah hidupmu dengan sesama adalah dengan asa salam dengan kebaikan. Sudah hatinya saling mendoakan di malam hari, malam harinya mendoakan oh, tetangganya, besok paginya assalamualaikum, baik ibu. Eh, padahal kita marangan. Assalamualaikum. <laughs> sakit, tidak apa-apa, dipaksain. Akhirnya menjadi kebiasaan. Subhanallah, akhlak yang mulia. Nah kalau hidup kita ngikuti begini, indah. Gak ada permusuhan. Itulah kita sudah masuk surga sebelum masuk, sudah merasakan di surga sebelum masuk surga. Baik, inilah pendidikan Isra Mi'raj membersihkan hati. Jadi pulang dari rumah, dari sini ke rumah kita nanti biasakan mendoakan orang lain. Catat kalau perlu orang-orang yang kurang ajar itu namanya. Anak kita paling akhir nanti. Cuman catat kasih judul orang-orang yang aku cintai. Jangan bilang orang yang aku benci. Nanti dibaca oleh anak kita nanti. Didoakan dan ini mujarab ini setiap malam kalau perlu. Ini lebih hebat daripada kita melakukan sholat berokaat-rokaat. Tapi hati kita kotor. Bersihkan hati kita dulu. Setiap bangun malam sholat sederhana saja. Tapi ingat tetangga kita, saudara kita, teman kita yang bermasalah. Kita doakan dengan doa-doa yang baik. Pastikan setelah keluar dari tempat ini kalau kita pengen Isra Mi'raj. Pastikan harus kita bisa mendoakan orang lain. Kalau kita belum bisa mendoakan orang lain, nyatakan hati kita kotor ada Abu Jahalnya. Pasti itu. Tapi berat, memang berat kalau bukan berat bukan hebat pahalanya. Sehingga para kekasih Allah pernah berkata, ada sebagian para waliullah di saat masukin bab ini sungguh berkata. Beliau, beliau berkata, sungguh demi Allah, kalau aku harus melakukan sholat seribu rokaat bagi saya enteng. Tapi di saat saya masuk bab ini, aduh berhari-hari saya melawan. <laughs> Karena memang pekerjaan berat, maka kalau pekerjaan berat jangan dientengin, harus latihan setiap hari. Di dalam di malam hatinya mendoakan, di pagi hari harinya mengucapkan sa salam. Assalamualaikum plus ngasih hadiah tahadu tahabu. Sudah kurang ajar sama kita, kita kasih hadiah. Oh, wali ini luar biasa. Baik, selesai insyaallah. Itu Isra Mi'raj kita, bersih hati. Tidak cukup orang banyak ibadah tapi hatinya kotor. Dan ternyata orang yang banyak ahli ibadah ini sering tertipu menjadi sombong, gampang rendahin orang lain, hafal Quran, punya ilmu, ustazah, sering majlis ilmu, banyak ibadah, banyak puasa. Hmm. Ya, astagfirullahaladzim, Istrinya ustaz. Waduh, gampang rendahin orang lain. Insyaallah. Baik. Sedikit saya sisipkan masalah akidah. Waktu Allah berdialog dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ini sering orang salah paham. Sehingga banyak pulang dari majlis meyakini Allah ngobrol Nabi dengan Nabi Muhammad Allah ada di atas langit sana. Itu akidah sesat. Makanya kalau kita di musola-musola atau di madrasah ada yang bertanya dari guru, Allah ada di mana? Lalu mengatakan Allah di langit, akidah sesat. Jadilah tempat eh, tempat yang dimasuki Nabi Muhammad yang malaikat Jibril tidak bisa menyertai Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad berdialog dengan Allah di tempat itulah itu tempat Nabi Muhammad bukan tempatnya Allah. Allah ada di mana? Allah tidak butuh tempat. Yang jelas waktu Allah berdialog dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ada di situ. Itu adalah tempatnya Nabi Muhammad bukan tempatnya Allah. Loh, kalau bukan tempatnya Allah, kenapa Nabi Muhammad turun kepada Nabi Musa, naik lagi, turun lagi, naik lagi kalau bukan karena Allah ada di situ? Ini harus dijelaskan. Sebab ustadz yang luput lupa menjelaskan ini pulang ke pulang ke rumah para jamaah meyakini Allah ada di atas sana. Apalagi ustadz, apalagi jamaahnya senang Ramayana dan Baratayuda, kahyangan naik turun. Kacau lagi. Sudah kena keyakinan dewa dewi. Waduh kacau lagi. Nabi Muhammad turun ke langit keempat ketemu Sayyidina Musa, naik lagi bukan karena Allah ada di atas, akan tapi karena tempat untuk dikabul doa itu di tempat itu maka Nabi Muhammad naik ke tempat tersebut. Seperti halnya masjid kalau kita di bumi. Padahal Allah tidak butuh tempat. Allah ada baik kita berdoa di pojok kamar sana atau di situ tempat ada. Tapi kenapa kita harus ke masjid dan sebagainya? Kenapa harus ke Mekah? Karena itu tempat yang diminta disenangi oleh Allah Allah maka Nabi Muhammad naik lagi ke atas langit ketujuh Sidratul Muntaha mustawa sampai di disitulah Nabi Muhammad minta lagi kepada Allah terjadilah dialog antara Nabi Muhammad dengan Allah jadi di situ tempat Nabi Muhammad bukan tempatnya Allah. Allah tidak butuh tempat. Aras bukan tempatnya Allah. Allah tidak butuh tempat. Tapi Allah ada. Seperti halnya waktu Nabi Muhammad Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah Nabi Musa di atas bukit Tursina. Wa Allah Musa taklima. Allah mengajak bicara Sayyidina Musa waktu Sayyidina Musa di bukit Tursina. Katailah itulah tempatnya Nabi Musa bukan Allah nongkrong di atas bukit Tursina. Allah tidak butuh tempat. Makanya kalau kita punya anak kok sekolah lah kok di madrasahnya di, diajari Allah di mana? Jawab Allah di langit langsung keluarkan dari sekolah tersebut atau gurunya diusir. Karena ini akidah, keimanan. Jadi Allah tidak butuh atas karena atas bukan tempatnya Allah. Allah ada dan Allah tidak butuh tempat karena apa? Sebelum adanya aras, sebelum adanya kursi, sebelum adanya langit, sebelum adanya bumi, Allah sudah ada dan tidak berpermulaan kemudian Allah menciptakan aras bukan Allah butuh kepada aras Allah tetap ada Allah ada maka jangan sampai kita salah orang awam tapi orang awam dimaafkan ada sebagian orang awam itu lihat ngomong Allah saja sulit pernah kita barengan sama orang nyopir ngantri mobil gimana anaknya berapa pak alhamdulillah bu ya anak saya ini ada keadaan gimana alhamdulillah ini semua kan pemberian dari yang di atas harus saya terima semua karena dari yang atas jadi saya ngomong di atas di atas di atas di atas pak siapa sih yang di atas kok ngomong Allah kok susah bener tuh lidahnya tuh di atas di atas ngomong Allah dapat pahala ini kan semua terserah yang di atas kok di atas siapa di atas itu di atas anak-anak ini kebiasaan ngomong yang salah harus diluruskan ini. Kok di atas? Tapi orang awam dimaafkan. Tapi kalau setelah ngaji di sini jangan pakai di atas. Sebut nama Allah biar dapat pahala. Semuanya saya serahkan kepada Allah. Bukan semua saya serahkan kepada yang di atas. Pernah dengar atau tidak? Wah, paling sering dengar yang di atas, digidik dan di atas, di atas. Orang awam tidak bisa kita salahkan. Tapi yang mengerti ilmu akidah tidak bisa. Atas itu nisbi di sana itu kita sebut atas karena mengiringi kepala kita. Bagi orang Amerika sana itu bawah, loh ya. Allah tidak butuh sana, tidak butuh. Allah tidak butuh bumi, Allah tidak butuh semesta karena Allah yang menciptakan semuanya. Jadi Allah ada tidak butuh tempat. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, Allah kana qabla khalqil makan wa ba'da khalqil makan Allah kan kamakan. Allah itu ada sebelum menciptakan tempat semuanya. Dan setelah Allah menciptakan tempat, Allah tetap ada seperti sebelum menciptakan tempat, bukan butuh kepada tempat. Jangan dikatakan Allah ada di tempat. Allah tidak bertempat. Allah tidak butuh tempat. Tapi Allah ada yang menciptakan tempat. Ini saja wahai para ahli iman. Semoga pulang dari tempat ini hati kita bersih. Baik. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Dan juga besok insya Allah masjid Jame' ada khutbah jum'ah di sana. Setelah itu ada siaran di televisi masjid Jame' Habis Jumat masjid Agung. Kemudian untuk melanjutkan pengajian-pengajian Ibu, Ibu bisa mengikuti pengajian kami di MNC TV setiap Senin pagi, ya. Setiap Senin pagi, MNC ada di sini ya. M Senin pagi itu siaran langsung kita Ibu untuk bisa mengikuti pengajian. Dan kita pengajian yang ringan-ringan aja, menciptakan keindahan rumah tangga, didikan anak itu saja. Dan jangan lupa mendidik anak, Bu. Jangan salah ya, saya sisipkan sekarang sedikit saja. Mumpung sekarang ini adalah tamat SD, SMP, SMA Anak kita harus kita beri pendidikan agama. Jangan hanya nyekolahkan anak kita di sekolah favorit tapi tidak kenal Allah yang sengsara kita di akhirat nanti. Kalau anak kita ibu tidak kenal agama, baktinya kepada kita basa-basi. Tapi kalau anak kita kenal Allah, baktinya tulus karena Allah tanpa pemerih. Tapi kalau anak kita tidak kenal Allah, melayani kita, mengabdi kepada kita, itu diam-diam di dalam hatinya ingin rubah sertifikat rumahnya. Hati-hati itu. Makanya rugi ibu hanya sekolahkan. Sekarang sudah nyekolahkan anak sekolah umum tuh masya Allah sekolah agama betul-betul males. Sekarang singkat saja pertanyaan. Ada ndak bapak ibu yang ngomong begini? Wahai anakku, yang penting kamu kaya raya sejahtera di dunia. Setelah itu kamu masuk neraka nggak apa-apa. Ada tidak? Nggak ada. Karena ibu sehat. Tapi yang nggak sehat ada ngomong begitu bu. Sudahlah nak, yang penting kamu kaya raya saat ini. Setelah itu kami mat, kau mati, mati masuk neraka juga nggak apa-apa nak ada orang gila nah. dan orang ini insya Allah nggak ada orang gak ada cuman banyak orang lidahnya nggak ngomong tapi perilakunya ngomong gitu bagaimana perilakunya kalau sudah anaknya sekolah SMP sekolah cari duit jual sawah jual anting jual ini tapi madrasah dinia nyumbang 15 ribu saja katanya kemahalan subhanallah kalau sekolah umum semangat ibu-ibu itu bapak-bapak tapi kalau sudah sekolah agama ogah-ogahan Nah ini biarpun lidahnya tidak ngomong berarti perilakunya bapak ibu tersebut yang ngomong gitu. Sudahlah nak yang penting kamu kaya raya setelah itu kamu masuk neraka gak apa-apa. Bukti ya tidak dikenalkan agama. Maka wajib anak kita kenal agama. Biarpun setelah itu akan jadi insinyur, jadi dokter, jadi ini. Coba tadi tadi, tadi masih mestinya yang baca Al-Qur'an tadi dokter. Nah ini korek bagus nih suaranya. Nah, Nanti kalau kapan-kapan kalau ada ini, direktur Pertamina baca Quran sekaligus ngasih tausiah nah, karena beliau ngisi di radio nih cuman tersembunyi itu kan beliau ngaji kori kok suaranya bagus tadi lupa saya coba coba kori tak suruh nambah lagi biar kasih motivasi ada dokter tapi baca Al-Qur'annya ba bagus lebih bagus dari saya terus lebih bagus dari sujud maka kalau ada beliau saya tidak mau jadi imam yang jadi imam nih dokter turut nah, biar kenal di rumah sakit Tetamina nah, ada direktur jadi baca Quran nanti kalau suatu kan baca Quran tadi lupa saya melihat setelah saya duduk di sini baru lihat kalau enggak suruh baca Quran tadi Artinya apa? Anak kita harus kenal Al-Quran. Biarpun dia ngambil apapun, harus sambungkan ke tempat yang baik. Kenal ulama, biarpun tidak mondok, ngaji, wajib, pendidikan agama, harus. Kalau tidak kita bakal sengsara wahai para ibu. Anak-anak ada di mana? Sekarang yang baru tamat SD arahkan pendidikan agama. Makanya program kita ini sekarang membuat sekolah agama sekolah agama tapi sekarang juga musibah di saat orang tergugah untuk menyekolahkan anaknya sekolah agama banyak sekolah agama yang ngaco dikit-dikit mengkafirkan orang ini kan ngaco juga yang tadi yang mengatakan Allah di atas langit itu sengsara nanti tambahan makanya kita program kita insya Allah kita buat sekolah-sekolah yang dikemas baik jadi kalangan orang calon-calon dokter calon ini bisa sekolah di situ kita sudah buat di Cirebon kita buat di Tulungagung dan semoga nanti bisa membuat di sini dengan para ulama ulama di sini membuat sekolah yang kuat agamanya kuat Al-Quran khususnya karena SD, SMP hendaknya kita bekali Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran sehingga nanti kalau jadi direktur kalau sholat terawih nggak usah bingung cari ustadz karena dia bacaannya bagus Right? <laughs> Ini saja insya Allah pendidikan anak pesan ya pendidikan anak anak anak anak anak kalau tidak anak akan menjerumuskan kita ke neraka jahanam biarpun bapak ibu ahli sujud tapi anaknya berbaksiat, katailah anak akan menuntut aku berbaksiat karena bapak ibuku kurang peduli kepada aku turunkan wahai malaikat bapakku ke neraka ini saja mari kita tutup dengan doa dan juga jangan lupa kita ada pondok pesantren ibu kita ingin bahwasanya nanti di Palembang kita membuat sekolah dakwah stasiun radio kalau itu beliau dokter durar itu ngisi di radioku setiap hari Rabu kalau salah ya hari Rabu gitu ya setiap hari Rabu ngisi jadi nanti insya Allah kita ingin buat radio di sini. Semoga ada para kekasih Allah yang dipilih oleh Allah untuk menghibahkan radionya. Oh gampang kalau sudah Allah menggerakkan hati orang dan kita kemas. Jadikan radio yang Islami diputar 24 jam tidak membahayakan ibu dan bapak-bapak. Jadi semua dakwah Al-Qur'an nasid ceramah, Al-Qur'an nasid ceramah, motivasi kedokteran, kesehatan. Nah, insya Allah dan nanti kalau kita punya radio di sini, nanti pasti Dokter Dur yang isi pertama nanti. <laughs> Karena sudah sudah lama dengan kita bertahun-tahun, insya Allah. Baik, ini saja insya Allah kita punya program besar dan juga kita program ada dakwah kita didukung oleh orang banyak. Lima tahun kita tidak pernah memberikan nomor rekening kepada siapapun. Sekarang kami informasikan. Dan dalam dakwah kita tidak pernah masuk kampung minta dengan proposal ini akan tapi siapapun yang mau berbuat baik silahkan berbuat baik karena itu lebih aman setelah setahun, dua tahun, empat tahun, lima tahun ada usulan, bagaimana kalau menyebar nomor rekening saya bilang saya yang bertanggung jawab atas nomor rekening kami tim, jadi nomor rekening ini nanti ada di dikontrol oleh satu tim disebar kemana-mana untuk membesarkan dakwah, sekarang buat radio, kita punya radio banyak, ada di Batam Semoga kita lagi Palembang, Ada Batam, ada Cirebon, Kuningan, Majalengka, Tulungagung, Abad Blitar. Ada banyak radio-radio. Di Bogor. Dan sekarang kita memberikan nomor rekening kepada siapapun. Kalau nomor rekening terhormat. Setelah kita istikharah lima tahun, memberikan nomor rekening adalah terhormat. Artinya apa? Kalau mau ngasih ngasih, kalau tidak ti tidak. Tapi kalau saya ngomong begini, Haji, nyumbang dong. Pasti ngasih, tapi ngasihnya tidak eh enak. Nah, tapi tidak nomor rekening tolong ini nanti kami akan bagi-bagi nomor rekening sekaligus informasi dakwah kita di web dan sebagainya tolong disimpan kalau memang nomor ini tidak berguna untuk anda mungkin berguna untuk tetangga anda mungkin anda tidak punya uang tapi tetangga punya uang tapi berdoalah semoga rekening itu berguna untuk anda suatu saat yang nggak punya duit tiba-tiba duitnya banyak nah, ini ada masih ada bisa disalurkan sehingga nanti bisa membuat untuk dakwah jadi ini adalah untuk disimpan saja tidak usah dipikirin Nanti akan dibagi-bagi sekaligus kita akan memberikan informasi dakwah kita ada di mana, tapi di situ dicatat nomor rekening, tapi nomor rekening dakwah. Kalau nggak ngasih, tidak kita tidak minta. Akan tapi kita pengen menjadikan semuanya ini menjadi tim dakwah. Mungkin ibu tidak punya duit, tapi punya tetangga punya duit. Hei, ini loh ada mau ngirim ke sini. Dia ngirim, ibu nggak ngirim, yang ngirim dapat pahala, ibu yang ngasih tahu dapat pahala. Program kita program besar sekali. Kita sekarang membuat fakultas syariah gratis. Pondok sana juga gratis. Kecuali SMP SD kita buat dengan mahal sekali. Memang sebagian orang kalau nggak bayar ada, kalau nggak bayar nggak mau ada. Jadi kita buat sekolah mahal. Tapi sisi lain kita punya program pondok pesantren gratis semuanya, Seberapa pun anaknya, asalkan tempatnya ada. Sekali kalau ada dari rekening ini nanti buat kamar-kamar, kita akan buat sekolah-sekolah gratis. Setiap tahun kita mengembalikan anak-anak gak diterima. Sekolah gratis ada, kemudian kita akan buat fakultas syariah sama fakultas dakwah tahun ini gratis semuanya. Tapi syaratnya harus punya bahasa Arab, nahu sorobnya kuat, dites, gratis semuanya. Dan anak-anak semuanya harus menghafal Al-Quran. Jadi kita punya santri di masa kecil harus menghafal Al-Quran. Minimal 10 juz. Tidak akan orang menjadi seorang fakih kecuali punya 10 juz. Hmm. Susah untuk fakih. Maka ini adalah program besar kita dan ternyata sekolah gratis ini yang masuk di situ bukan orang melarat. Gak ada pakai tes. Orang kaya pun juga ah, ada. Karena sekolah kita bukan sekolahnya orang melarat dan bukan sekolahnya orang kaya, tapi sekolahnya orang yang mau belajar. Nah ini, Kalau ibu ada orang cerdas, berbakat, bisa dicetak menjadi ulama, bisa dikirim sana nanti, ah. Dites dulu. Kalau atau dites di sini nanti bisa dikirim ke sana untuk kader di daerah-daerah dan seterusnya. Jadi nanti nomor rekening kita bagi yang mau nerima-nerima, tolong disimpan saja dan niatkan semoga nomor rekening ini manfaat untuk saya sendiri. <laughs> Oh, tiba-tiba besok punya rezeki banyak. Kan? Ya, pengen punya duit atau pengen tidak punya duit? Nah, pengen <laughs> kadang-kadang belum punya duit sudah pelit ada orang <laughs> semoga punya duit semuanya nanti nanti dibagi ini semuanya tujuannya adalah dan ini adalah setelah saya istikharah ini insya Allah tidak merendahkan pondok. Yang mau mau, yang tidak mau disimpan saja, selesai. Karena saya tidak memaksa. Sebab mengambil uang dengan cara mempermalukan orang itu kayak ngerampok. al akhdubis bis hayai akhdubis bis saif. Kalau kita meminta kepada seseorang membuat malu dia kayak ngerampok. Ini cincinnya buat saya nih. <laughs> Cincinnya buat sana. Pasti ngasih, tapi apa? Terpaksa. Kayak ngerampok. Baik ini saja insya Allah Nanti dibagi yang mau ibu Sekaligus ibu biar tahu Kalau pengen lihat dakwah kita di Youtube Di web Di Facebook Ada di situ semuanya Baik, mari kita tutup dengan doa. Nggak usah pakai tanya jawab, insyaallah. Biasanya kita ada tanya tanya jawab karena waktu sudah malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athibna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah yang menyaksikan kami saat ini Seperti engkau kumpulkan kami saat ini Kami mohon kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah Seperti engkau pertemukan jasad kami Kami mohon pertemukan hati kami dalam cinta karenamu Ya Allah Engkau sungguh maha tahu tentang kami Ya Allah Jaga hati kami Jauhkan hati kami dari segala macam penyakitnya Ya Allah Jauhkan hati kami dari dendam Dan jauhkan hati kami dari dengki Ya Allah Maka kami mohon ya Allah jika ada orang berbuat salah kepada kami Jika ada orang berbuat dolim kepada kami Jika ada orang menggunjing kami Jika ada orang menfitnah kami Kami mohon ya Allah jangan kau timpakan musibah kepada mereka Dan kami mohon ampuni mereka Dan berikan kesadaran kepada mereka ya Allah Jangan kau hukum mereka di dunia dan di akhirat ya Allah Karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad Dan jauhkan kami dari mendengki kepada siapapun Maka kami mohon ya Allah Jika ada orang yang telah kau beri karunia Rizki lalu kami mendengki Maka kami mohon tambahkan rizkinya ya Allah Tambahkan rizkinya ya Allah Para ustaz-ustaz yang kau beri kemakmuran di pondoknya Santri yang banyak Jadikan mereka adalah ulama-ulama semuanya ya Allah dan jauhkan kami dari mendengki ya Allah Dan jika ada orang mendengki kami Kami mohon berikan kepada mereka Seperti apa yang kau berikan kepada kami Dan buang kedengkian mereka ya Allah Kami ingin hidup saling mencintai karenamu ya Allah Ya Allah, Ya Allah wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami Suami istri yang saling mencintai karenamu Jauh dari percekcokan dan berselisih Maka kami mohon Ya Allah di tempat yang mulia ini Di tempat yang kami membicarakan tentang urusan hati Ya Allah kami mohon Jika ada yang datang ke tempat ini suami istri yang bermusuhan, berselisih. Ya Allah yang hatinya bertentangan terus. Maka kami mohon gantilah dengan kasih sayang. Hentikan itu semua ya Allah. Kami ingin hidup indah di dunia sebagai mukadimah keindahan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami yang datang ke tempat ini. Kami yang datang ke tempat ini ya Allah. Jauhkan kami dari segala kehinaan dan yang tidak datang. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan. Jaga mata kami dari keharaman. Jaga telinga kami dari yang haram. Jaga mulut kami dari yang haram. Jaga anggota tubuh kami dari keharaman, Ya Allah. Kami mohon jauhkan kami dan mereka semua dari meninggalkan solat. Jauhkan kami dari minum-minuman keras. Jauhkan kami ya Allah dan anak keturunan kami dari zina yang busuk hina dan kau hinakan ya Allah Yang saat ini sebab zina kami masukkan di rumah kami televisi, laptop, HP ya Allah Membangkitkan syahwat kami dan anak-anak kami Maka kami mohon Ya Allah Jauhkan kami dari zina yang busuk Hina dan kau hinakan itu Ya Allah Dan kami mohon yang mohon Ya Allah Jika ada di antara kami ada hambamu Yang pernah terpleset dalam hina dan busuk Ya zina Kami mohon Ya Allah Berikan kepada mereka kesadaran Dan ampuni mereka Dan tutup aib mereka di dunia Sehingga di dunia tetap mulia Dan tutup aib mereka di akhirat Ya Allah Sehingga tidak kau seksa Ya Allah Di akhirat nanti dan kami mohon bencikan kami kepada zina ya Allah dan tutup ya Allah dan ampuni ampuni ya Allah sungguh kau maha tahu ya Allah dan kami mohon ya Allah Ya Allah yang sempit rizki mereka lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah Yang sakit sembuhkan Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami Ya Allah Dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat Dan kami mohon Ya Allah Kirimkan Orang berjuang bersama kami Kirimkan orang-orang tulus Ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami Ya Allah Apakah berjuang dengan harta mereka apa berjuang, apakah berjuang dengan ilmu mereka Atau berjuang dengan tenaga mereka Atau pikiran mereka Atau panjatan doa di tengah malam Ya Allah Kami mohon Ya Allah Kirimkan kepada kami orang-orang tulus dan ikhlas Dan kami mohon siapapun yang berjuang bersama kami Dimanapun mereka berada Ya Allah Kami mohon Berikan kepada mereka ketulusan Ya Allah dan jadikan mereka ahli surgamu dan jadikan kebaikan yang mereka lakukan akan kau kembalikan kepada mereka di dunia dengan kebaikan dan di akhirat dengan kebaikan dan semua yang berjuang di masjid ini Allah yang berjuang di masjid ini kami mohon ya Allah berikan kepada mereka semua ketulusan dan jadikan mereka ahli surgamu dan kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas yang berjuang di tempat ini dan para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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.